Apa maksudnya perubahan akhir kalimat? Perubahan akhir kata yang mana maksudnya? Perubahan mana itu? Kalimat terakhirnya, maksudnya apa yang berubah di situ? Harakatnya, perubahan harakatnya. Nah, sebagian lain mengatakan perubahan keadaannya dari rafa ke nasab ke jar ya, nah. <clears throat> Tapi sebenarnya tidaklah ini Walaupun yang dohir kita katakan perubahan harakat. Karena jelas dohir berubah. berubah. Ja'a Zaidun, raitu Zaidan, merartu biji Zaid, bi Zaidin. Dan sebagian mengatakan, sesuai yang di sini, uh, oleh Asyari rahimahullah, beliau katakan perubahan keadaannya, hukumnya. Dari rapak ke nasab ke kejar. Nah. Kemudian disebutkan di sini, lafzan au takdiran perubahan lafat ataupun takbiran yang bagaimana itu anak lafat itu yang bagaimana yang zahir ya yang tuh Ja'a Zaidun itu saya marotu bisa Zaidin. lafdon ya. Terus kalau takbiran yang bagaimana? Tidak nampak. Seperti apa? Ja'a Musa itu Musa. Ya. Ha? Ha? Yang mana ini? Ya. Perubahan bagaimana ini? Dikatakan perubahan akhir kalim, perubahan akhir kata. Akhir kata maksudnya kan huruf terakhir ya pada satu kata. Lafdan atau takdir. Yang lafdan zahir jelas. Ja'a Zaidun ra'aitu Zaidan marartu bi Zaidin. Cuman ada sebagian kalimat itu takdirnya yang seperti apa itu? Ah, ah ya dun seperti kalimat ya dun disebutkan bahwa akhir kalimat ya dun itu bukan huruf dal, huruf ya, ya yun. Jadi maunya umpama uh, hada hadhihi itu ya yadayan kan begitu ya. Maunya seperti itu. Nah, tapi dikatakan ya don. Ra'aitu yadan, nazartu ila yadin. Ini apa? Ini takbiran ini. Ini yang dimaksud oleh beliau ala ah, afwan. Hukman ya. Hukman. hakikat Hakikatnya hukman. Afwan saya yang keliru. Uh, maaf yang benar sudah tadi itu yang perubahan apa? Takdiran. Takdiran itu yang kayak ya Musa itu Musa. Saya maksud saya pertanyaan saya saya mau apa? Yang hukman. Afwan ya mau yang huk hukman enam perubahan akhir pada huruf itu pada huruf terakhir baik hakikatan atau hukman ini maksud hukman ataupun kalau masalah takdiran ini akan datang lafdan atau takdiran tamam yang lapat yang ma'ruf tadi Zaidun Zaidan Zaidin kalau takdiran diperkirakan mu Musa ketika ada penghalang yang menghalangi nampaknya apa e, harakat i'rab di akhir kalimat tersebut. Nah, akan datang. kalau rahimahullah taala wa mithlul ismi fi dhalika wa mithlul ismi fi dhalika al fi'lu al mudari'u wa mithlul ismi Fidalika dan yang semisal dengan isim pada perubahan yang lalu itu adalah al-fi'lul mudhari. Fi'il mudha mudhari. Nah, itu pun fi'lul mudhari apa? Yang tidak bersambung dengan nun taukid ataupun nun nis niswa. Karena kalau bersambung dengan nun niswa dia apa? Binanya bina sukun, ya. Kalau bersambung dengan nun taukid dia binanya bina fat fathah نعم ومثل الاسم في ذلك الفعل المضارع فلو قلت يسافر إبراهيم فيسافر فعل مضارع مرفوع لتجرده من عامل يقتضي نصبه أو عامل يقتضي جسمه فإذا قلت لن يسافر إبراهيم تغير حال يسافر من الرفع إلى نصبه litaghayyuril 'amili bi'amilin akhara yaqtadi nasbahu wa huwa lan fa idza qulta lam yusafir ibrahimu taghayyara halu yusafir min ar-raf'i ila an-nasbi ila al-jismi litaghayyuril 'amil bi'amilin akhar yaqtadi jismahu wa huwa lam Naam. Beliau katakan dan yang semisal dengan isim yang bisa berubah itu adalah fi'il mudhari. Tapi tidak semua fi'il mudhari ya. Ada pengecualian tadi. Walau qulta yusafiru Ibrahim. Fa yusafiru maka yusafiru di sini fi'il mudhari. Marfu'un dirafa. Kenapa dirafa? Litajarrudihi. Karena kosongnya dia dari amil. Min amil yaqtadi nasbahu yang menghendaki menginginkan nasab. Ya. Biasanya kalau di i'rab secara lengkap dikatakan litajarrudihi minan nasibi wal jasim. Karena sunyinya, kosongnya, tidak adanya apa? Yang menasab dan tidak pula yang menja menjasam. Kalau beliau katakan di sini litajarrudi min amilin karena kosongnya dia dari amil yang bekerja yang menghendaki nasab fathah umpamanya au amilin yaqtadi jasmahu yang menginginkan jasam fa idza qulta jika kamu katakan la yusafira ibrahimu Naam. Taghayyara halu yusafir berubahlah keadaannya yusafir itu pada huruf ra yang tadi jadi dhamma Rafa, min ar rab ila nasbi kepada na, nasab. Kenapa? Di Litaghayyuril amili bi amilin akhara karena berubahnya amil dengan amil yang lain yaqtadi nasbahu yang menghendaki menginginkan nah nasab. Yang menginginkan nasab mana? Lan. Ingin nasab dia di fathah di situ. Ya. Ketika tidak ada lam, tidak ada yang lain, maka dibaca roh, roh pak dhamma dia. Ya. Naam. Baik. Fa idza qulta lam yusafir. Nah, bagaimana cara mengi'rab ini? La yusafir kita katakan lan. Lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Itu cara mengi'rabnya lan harfu apa? Nas nasbin menasabkan karena menasab fi'il mudhari lan harfu nasbin wa nafin kenapa nafin nafi karena menafi menafikan wastiqbal huruf istiqbal menunjukkan yang akan datang ya naam layusafira yusafira himu layusafira ibrahimu sehingga kita katakan yusafira fi'lun mudhari' mansubun bilan wa lamatu nasbihi al-fathah Naam, Ibrahimu fa'il. Ibrahimu fa fa'il marfu' wa alamatu rafi dhammatu dhahira li'anna ismul muf mufrad. Lafaz yang diinginkan syahid dari kalimat ini la yusafira. Yang tadinya yusafiru Ibrahim menjadi la yusafira Ibrahim. Berubah ya? Kenapa bisa berubah? Karena itu tadi. Lan ini menghendaki menginginkan nasab. Tentu di sini nasabnya tanda nasabnya fathah Ya, karena dia fi'il mudah, mudhari. Ya, sahihul akhir dan tidak bersambung dengan apa? Wau jamaah tidak pula bersambung dengan alif, tasnya tidak pula bersambung dengan ya muannas muha muhatabah. Karena kalau dia bersambung dengan alif ataupun ya at, ataupun apa tadi apalagi satu Wau jamaah maka tentu tanda jasamnya adalah tanda nasabnya adalah jatuhnya nun ya naam yusafirani la yusafira yusafiruna la yusafiru tusafirina lan tusafiri ya naam baik jadi fi'il mudhari itu tanda nasabnya fathah ketika tidak ada waw jamaah tidak ada pula alif musanna tidak ada juga apa ya muannas muha muhataba baru tanda nasabnya apa ya naam fathah naam Demikian pula pada kalimat lam, fa idza qulta lam yusafir Ibrahimu taghayyara halu yusafiru min ar-raf'i aw an-nasbi ila al-jasmi. Sehingga jadilah dia lam yusafir Ibrahimu. Kenapa berubah? Litaghayyuril amil bi amilin akhara karena berubahnya amil dengan amil yang lain. Yaitu amil yang bekerja di situ yang menjadi penyebab datangnya perubahan. Ya, datangnya sukun pada kalimat lam. Jadi yang menjadi penyebab datangnya sukun pada huruf terakhir pada kalimat yusafir adalah lam. Itu lam ini amin namanya. Dia menginginkan jazm. Ya tanda jazamnya kalau fi'il mudhari seperti ini yang tidak bersama dengan jamaah tidak pula uh, ya muannats muhatabah tidak pula alif musanna tasniyah maka tentu tanda jazamnya adalah apa? su sukun. Kalau ada wawunya, ada alifnya, ada yang muannats mutaba'nya, tentu tanda jisamnya adalah jatuhnya nun. Kalau bersambung dengan nun taukid, mubinun alal fath. Kalau bersambung dengan nun niswa, mubinun ala ala sukun. Kalau tidak ada lam, tidak ada na, huruf menasab dan huruf menjazam kita katakan fi mahalli rafin. Kalau ada huruf lam, huruf menjazam kita katakan fi mahalli jasmin. Kalau ada kalau ada huruf lan, huruf menasab umpamanya, kita katakan fi mahalli nas nasbin. Ya jelas semuanya bi bina. Jelas ya? Naam. Baik. Wallahu alam. Subhanallah.